Ikhwan azakumullah berdakwah mengajak orang lain kepada Islam mengajak orang lain kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam mengajak orang lain kepada sunnah ini merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin tidak ada seorang nabi pun tidak ada seorang rasul pun yang diutus di muka bumi ini melainkan dia pasti bertugas sebagai dai menyerukan mendakwahkan kepada umat manusia untuk kembali beribadah hanya kepada Allah semata mentaati para rasul alaihi wasallam mengajak umat manusia kembali pada pimpinan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pula yang azakumullah merupakan sabil An-Nabi alaihi salatu wassalam wa ashabih Jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya mereka semuanya berjalan di atas tariqah dakwah. Mereka semuanya mengemban misi dakwah. Mereka semuanya memikul amanat dakwah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Yusuf ayat yang ke 108 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk menegaskan untuk menjelaskan menyampaikan kepada kaum muslimin jalan yang beliau tempuh Allah Subhanahu wa taala berfirman qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man yang artinya kul katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Hadi sabili. Inilah jalanku. Jalan yang aku tempuh. Jalan yang aku meniti di atasnya. Apa itu? Ad'u ilallahi ala basirah yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas petunjuk, di atas bimbingan, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku kata Rasul. Disebutkan ala, ala Syekh Al-Allamah Al-Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dalam risalah beliau ad-da'watu ilallah wa akhlaqud du'at ketika menjelaskan tentang ayat ini beliau mengatakan fabayyana subhanahu anna ar-rasul alaihi salatu wassalam yad'u ala basirah wa anna atba'ahu kadzalik فهذا فيه فضل الدعوة وأن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاة إلى سبيله على بصيرة والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه wa fi hadza syarafun lahum wa taqdil kata beliau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam berdakwah di atas basirah jika Allah menjelaskan bahwasanya pengikut pengikut Rasul alaihi salatu wasallam juga demikian berdakwah di atas basirah maka ini semua menunjukkan fadilah dakwah. Menunjukkan keutamaan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga menjelaskan bahwasanya para pengikut Rasul mereka adalah para dai-dai Para pengikut Rasul Mereka adalah para da'i-da'i yang menyuruh umat manusia kembali ke jalan Allah di atas basirah di atas basirah dan beliau mengatakan yang namanya basirah adalah ilmu mengilmui apa yang dia dakwahkan mengilmui apa yang dia larang Kata beliau, "Wa fi hadza syarafun lahum wa Maka ini semua menunjukkan kemuliaan bagi mereka dan fadilah bagi mereka para pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Ibarat tidak azakumullah ayat di atas menunjukkan tiga hal. Yang pertama dakwah ilallah merupakan jalan yang ditempuh Rasulullah SAW dan ditempuh oleh para pengikutnya dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, Rasulullah SAW dan para pengikutnya adalah para dai-dai para penyeru penyeru umat kepada jalan Allah Azza wa Dan yang ketiga, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya kaum muslimin, mereka berdakwahnya di atas ilmu, berdakwahnya di atas basirah. Nah, ini semuanya menunjukkan fadlul dakwah, fadlah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil hadis disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda man da'a ila huda kana lahu min al-ajri مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا yang artinya barang siapa yang berdakwah Barang siapa yang berdakwah kepada hidayah, berdakwah kepada petunjuk, mengajak orang lain kepada hidayah, petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang ikut dengan dia, dengan tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Dia dapat pahala dengan dakwahnya tadi dan setiap kali ada orang yang ikut dengan dakwahnya mendapatkan hidayah berkat dakwahnya, mengenal al-haq dengan dakwahnya, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang ikut tadi. Pahala orang-orang yang mendapatkan hidayah tadi dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Begitu pula sebaliknya. Ketika ada orang yang berdakwah kepada kesesatan, menyeru umat kepada bolalah penyimpangan-penyimpangan, dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang ikut dengan dia dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini para menunjukkan dua hal. Yang pertama syarat berdakwah wa syarafud du'at menjelaskan tentang fadilah dakwah, kemuliaan dakwah dan kemuliaan para dai. Mendapatkan pahala. Dan yang kedua mendapatkan pahala jariah. Siapa saja yang mendapatkan hidayah, mengerti al-haq, siapa saja yang kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya melalui dakwahnya, maka pahala-pahala mereka tadi mengalir kepada sang dai Sang da'i mendapatkan pahala mereka semua Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun Luar biasa Kalau seandainya satu orang saja Dapat taufik, dapat hidayah berkat dakwahmu Allah kasih taufik, kasih hidayah satu orang saja berkat dakwah luar biasa. Digambarkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Rasul, "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min hubrin na'am." Sungguh demi Allah Kalau seandainya Allah memberi hidayah Satu orang saja Melalui engkau Itu lebih baik bagi kamu Daripada onta merah Humur na'am Onta merah itu kata para ulama Adalah harta yang paling berharga Yang dimiliki oleh orang Arab yakni lebih baik bagi dia daripada semua harta dunia yang paling berharga itu satu orang bagaimana kiranya kalau yang mendapatkan taufik wal hidayah itu puluhan orang tentu jumlah kau keutamaannya lebih besar lagi bagaimana kiranya satu kampung mendapatkan hidayah dengan dakwahnya tadi. Satu daerah, satu wilayah, satu negara, satu dunia. Misalkan. Tentu sangat berlipat-lipat ganda pahala yang dia dapatkan allah itu. Semua pahala-pahala orang tadi mengalir kepadanya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang pertama. Hadis tadi menunjukkan fadilah dakwah ini fadilahnya para dai. Tapi ada perkara kedua. Perkara kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang khatar dakwah. Khatar dakwah khatir, dakwah itu perkara yang sangat mengerikan. Sebab di sini hanya ada dua pilihan. Yang pertama dakwah ilal huda atau yang kedua dakwah ila dhalalah. Hanya dua pilihan. Ini sisi khuturahnya, bahayanya, ngerinya. Hanya dua pilihan. Berdakwah kepada petunjuk, berdakwah kepada Allah dan Rasulnya, selamat dapat pahala besar kalau tidak berdakwah kepada kesesatan, berdakwah kepada penyimpangan, ini ancamannya berat. Dia mendapatkan dosa atas dakwahnya dan mendapatkan dosa jariah. Siapa saja yang kemudian termakan oleh penyimpangan tadi, terbawa oleh bolalah tadi, maka dosa-dosa semua orang yang ikut tadi mengalir kepada sang dai penyesat umat tadi dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini khuturahnya. Kalau bukan dakwah yang benar, maka akan terjatuh pada dakwah yang salah yang menyimpang. Ini mengerikan. Maka dari sini qanamtin azakumullah yang diberi keutamaan, yang diberi fadilah dakwah yang benar, tidak semata-mata berdakwah, tidak semata-mata dai. Tapi persyaratan utamanya dakwahnya harus benar, dainya di atas kebenaran, yang dia sampaikan itu kebenaran bukan kesesatan. Maka Hadis ini barakallahu fikum fadilah besar, bisyarah azimah, kabar gembira yang begitu agung bagi para duatus sunnah. Bagi para dai-dai yang mengajak umat manusia kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Syarafun azim lid da'wati salafiyah, sunnah. Fadilah besar keutamaan besar bagi dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah yang mengajak umat kembali kepada Quran dan sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka lah yang mendapatkan fadilah-fadilah Sekaligus ancaman ancaman dan peringatan bagi semua dakwah al-hizbiyah semua dakwah-dakwah yang menyimpang da'awatun mukhalifah dakwah-dakwah yang menyelisihi kebenaran atau atau da'awatul adhalah al mubillah ancaman keras bagi semua dakwah dakwah yang sesat lagi menyesatkan barakallahu fikum maka dengan hadis ini khonam azakumullah yang berhak mendapatkan fadilah besar tadi adalah dakwah sunnah dakwah al-haq dakwatus salafiyah dakwahnya para anbiya wal mursalin dakwahnya para sahabat para tabi'in dan tabi'in dakwahnya para din, para imam-imam tokoh-tokoh pada agama ini dakwahnya ahli sunnati wal jamaah salaf mereka lah yang dikatakan da'a ila huda mengajak orang lain kepada petunjuk kepada Quran kepada sunnah, kepada pemahaman salah. Tidak mengajak orang kepada individu, tidak mengajak orang kepada kelompok, tidak mengajak orang kepada partai, tidak mengajak orang kepada pemahaman yang sesat, tidak mengajak orang kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, bahkan jelas tidak mengajak orang kepada perkara-perkara kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul din azakumullah. Ikhwanatina Keutamaan dakwah sangat banyak. Keutamaan para dai sangat banyak. Ayat wa ahadith yang menjelaskan tentang bab ini sangatlah banyak. Masyhur, ma'ruf di kalangan kaum muslimi pada umumnya masyhur, ma'ruf di kalangan ahlu sunnah salafiyin pada khususnya. Mereka semua tahu dakwah amal yang sangat mulia, dakwah amal yang begitu afdal, manzilahnya sangat tinggi, keutamanya sangat besar, sangat banyak. Ma'ruf. Barakallah. Maka di sini khonamtina azakumullah banyak hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah dakwah ini hadhihi dakwah mas'uliyatul jami' ini perkara pertama yang harus diperhatikan baik-baik dakwah kepada kebenaran dakwah kepada petunjuk ini dakwah kepada sunnah ini mas'uliyatul jami' tanggung jawab semua kaum muslimin Tanggung jawab semua kaum muslimin. Masing-masing dituntut untuk menjalankan dakwah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang dia bisa, sesuai dengan kadar ilmunya. Masing-masing. Rasulullah Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Lafatnya perintah. Hadis itu ada al-amr biwujubi tablir ay tablir risalah. Hadis itu padanya ada kewajiban menyampaikan yakni menyampaikan risalah Islam, menyampaikan risalah sunnah. Khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin balighu kata Rasul yang muhatab, yang diajak bicara semua kaum muslimin sehingga ad-da'watu ila Allah mas'uliyatul jami dakwah kepada Allah itu tanggung jawab semua pihak semua kaum muslimin sesuai dengan batas kemampuan masing-masing dan ilmunya masing-masing maka seseorang itu barakallahu fikum mendapatkan mas'uliyah, tanggung jawab dakwah besar kecilnya sesuai dengan kadar ilmunya dia. Semakin luas sempurna ilmunya, semakin besar tanggung jawab dakwahnya. Hakala al-amthal fal-amthal. Maka orang yang paling besar tanggung jawab dakwahnya para anbiya wal mursalin. Ini yang paling besar tanggung jawabnya. Dikarenakan ilmu mereka paling sempurna, langsung wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Iman mereka paling sempurna, takwanya paling sempurna. Maka mas'uliyahnya lebih besar. Thummal amthal fal amthal. Setelah para anbiya wal mursalin yang memikul tanggung jawab dakwah yang besar ialah dari kalangan salafun salihin generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka lah sufara bainan nabi wa ummatih. Mereka lah delegasi safir duta antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya para sahabat para tabiin para tabiin maka tanggung jawab dakwah di pundak mereka paling besar, lebih besar dibandingkan dengan umat yang lain, generasi yang lain barakallahu. Dan mereka semua telah menunaikannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam qad addal amanah wa nasahal ummah wa ballaghar risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah menunaikan amanah ini sudah menasihati umat sudah menyampaikan risalah dakwahnya sempurna tanpa ada yang kurang dipersaksikan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika Rasul mengatakan ala hal ballagtu apakah saya telah menyampaikan mereka mengatakan bala syahidna kami kami menyaksikan ya Rasulullah maka Rasul mengatakan Allahumma syahid Allahumma syahid Allahumma syahid ya Allah saksikanlah saksikanlah saksikanlah Wahakada salafun salih. Begitu pula salaf kita yang mulia, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ad-daul amanah. Mereka juga telah menunaikan amanah dakwah ini. Balaghu risalat al wa sunnah. Mereka juga telah menyampaikan risalah Islam dan risalah sunnah kepada umat-umat yang setelahnya. Mereka tersebar di seluruh penjuru dunia menyampaikan sunnah Rasul kepada masing-masing umatnya. Sunnah Rasul, bimbingan Rasul, dinul Islam, agama Islam yang sempurna ini tersampaikan kepada umat melalui mereka-mereka tadi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka sampaikan dengan hujah, argumentasi, bahkan dengan pedang senjata ketika diperlukan. Mereka berkorban jiwa, raga, harta, benda untuk menyelamatkan dakwah. Begitu pula barakallahu fikum mas'uliyah berikutnya, tanggung jawab berikutnya ditanggung oleh para imatul huda wa Para ulama-ulama petunjuk, ulama-ulama sunnah dari masa ke masa. Jailan ba'da jail generasi demi generasi mereka estafet meneruskan perjuangan dakwah ini dari pendahulunya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam para aimatul huda al-Imam Malik al-Imam Syafi'i al-Imam Ahmad dan yang lain lain aimatul huda telah menyampaikan risalah dakwah pula kepada umat ini Adaul amanah. Mereka telah menunaikan amanah ini. Wa nasahu al-ummah. Mereka telah menasihati umat ini. Wa ballahu risalah Mereka telah menyampaikan risalah Islam, risalah sunnah. Di era mereka hadis-hadis Rasul alaihissalatu wasallam terkumpul dikumpulkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah karya, dipilah-pilah ini yang sahih, ini yang dhaif, sumbangsih yang luar biasa. Mereka rehla ilmiah menempuh jalan mengelilingi dunia mengelilingi dunia untuk mengumpulkan sunnah Rasulullah SAW mau mengambil, mempelajari, mencatat, mengumpulkan sunnah Rasul SAW sampai tercatat dibukukan oleh kaum muslimin dengan baik dalam karya-karya mereka dalam bab akidah, dalam bab tafsir, dalam bab hadis, dalam bab fikih, dalam bab adab, muamalah seluruhnya menjadi mudah tersampaikan kepada umat yang sekarang. Wa hakadha barakallahu fikum hadhihi al-mas'uliyah Tanggung jawab ini pun juga dipikul oleh para ulama una para ulama-ulama kita sekarang ini sampai sekarang ini. Mereka tiada henti terus berjuang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal menyampaikan sunnah kepada umat menyampaikan risalah Islam kepada umat menyampaikan amanah kepada umat dan ingat karena bin azakumullah hadhil mas'uliyah tanggung jawab ini sekarang di pundak-pundak kita. Karena kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita yang hidup di masa ini, maka dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwatul haq, dakwatus salafiyah, tanggung jawabnya dipikul oleh kaum muslimin sekarang ini. Di antara adalah antum-antum sekarang ini. Balighu anni walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat sesuai dengan kadar ilmunya dan kemampuannya maka ikhwan tidak boleh ada seorang pun yang lepas tanggung jawab tidak boleh ada seorang pun yang lari dari tanggung jawab semuanya harus bertanggung jawab dan siap bertanggung jawab siap memikul amanah dakwah masing-masing dengan kemampuannya yang mampu dengan ilmunya dengan ilmunya yang mampu dengan harta benda dengan harta benda yang mampu dengan fisiknya dengan fisiknya yang mampu dengan nyawanya dengan nyawanya mengorbankan semua yang ada pada kita untuk meneruskan estafet dakwah yang mulia ini. Terima kasih tanda menjelang asar kan gitu. Jam berapa asarnya? Jam 3. Lanjut sampai Barakallah. Hada awwala. Ini perkara pertama ya, Yang antum harus resapi baik-baik. Yang namanya dakwah itu tanggung jawab semua muslimin wal muslimah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing dan ilmunya masing-masing. Sehingga jangan antum pahami oh dakwah urusannya para ustaz. Dakwah urusannya para dai. Dakwah urusannya para ulama. Lalu antum berlepas tangan dari urusan dakwah. La. Rasul menyatakan balighu anni walau ayah. Khitabnya yang dituju semua kaum muslimin dan muslimah. Ingat masing-masing dengan kadar ilmu dan kemampuan. Antum harus punya semangat. Memiliki semangat untuk berdakwah dengan apa yang antum mampu. Tadi dengan ilmu, dengan harta benda, dengan jiwa raga, dengan pikiran, dengan fisik, dengan apa yang antum mampu. Semua dalam rangka untuk litakuna kalimatullah al-ulia supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi ini supaya tersebar dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat tersebar dakwatul hak di tengah-tengah masyarakat tentu tanggung jawab yang paling besar dipikul oleh para ulama dipikul oleh para duat para da'i da'i Allah dipikul oleh para asatidah para ustaz-ustaz maaf tapi semua ikhwah juga harus ikut andil dalam dakwah ini sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ingat baik-baik fadilahnya. Besar, sangat besar. Jalannya orang-orang besar. Antum meniti jejak langkahnya para anbiya wal mursalin. Jejak langkahnya salafun salihin, jejak langkahnya para ulama udin dan mendapatkan pahala besar. Pahala jariah ketika ada orang yang mendapatkan dakwah hidayah dengan dakwah kamu. Barakallah. Jangan mengecilkan usaha ya, ya. Hatta walaupun misalkan antum menyebarkan buletin satu lembar buletin berisikan perkara-perkara kebaikan antum sampaikan kepada masyarakatmu, kepada familimu, tetanggamu, temanmu, sahibmu, kasih. Dia membaca, tertarik, senang, dapat hidayah. Antum mendapatkan pahala besar. Jangan antum kira yang namanya dakwah itu hanya bicara di depan. Tampil di podium-podium, di mimbar-mimbar. Tampil di muhadharah-muhadharah. Tampil di daurah-daurah. Tidak hanya itu. Upaya dakwah sangat banyak. Penebaran ilmu, buletin, majalah, penebaran audio-audio dakwah. Nah, antum bertawun dalam perkara dakwah dengan hartamu, dengan pikiranmu, dengan fisikmu, dengan idemu. Itu semuanya merupakan perkara dakwah ila Allah Azza Yang ini tolong ucapkan baik-baik. Sehingga tidak ada istilah berhenti berdakwah. Tidak ada istilah pensiun dakwah. Tidak ada istilah demikian. Tapi semuanya terus dan harus berdakwah sampai akhir hayat kita. Dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, tugas dakwah ada di pundak-pundak kita. Antum disinjai tugas dakwah di pundak anda. Tidak mau sih pindah ke tempat yang lain. Di sana tugas dakwah di pundak anda. Sampai walaupun anda di ujung hutan sana, tugas dakwah di pundak anda. Minimal mendakwai keluarganya sendiri-sendiri. Mendakwai istrinya, mendakwai anak-anaknya, keluarganya. Ini yang pertama. Ahamusyah. Tanian yang kedua. Yang perlu diperhatikan di sini azakumullah ialah penjelasan pemberitahuan bahwasanya sabilud dakwah sabilud dakwah jalan dakwah barakallahu fikum laisat sahlah bukan perkara yang mudah bukan perkara yang gampang. Jalan dakwah ini penuh dengan rintangan. Jalan dakwah ini penuh dengan tantangan. Penuh dengan cobaan, ujian. Penuh dengan perjuangan. Penuh dengan pengorbanan. Jangan antum kira mulus-mulus saja, lancar-lancar saja, santai-santai saja. Lah. Ya walaupun kita merasakan mudah. Tapi ingat, ujian terus melanda, cobaan terus melanda, perjuangan terus berlanjut. Perlu diingat dengan azabumullah. Ketika seseorang itu menjalankan tariqatul dakwah untuk dirinya, lalu keluarganya, lalu masyarakatnya. Berarti dia sedang melaksanakan ibadah yang begitu besar. Dan perlu ingat, ketika seorang anak Adam melakukan ibadah yang begitu besar, setan tidak akan tinggal diam. Pasti dan selalu merintangi, menghalangi, menyesatkan. Satu, kita punya musuh abadi yang namanya iblis, laknatullahi Yang kedua, Ketika seseorang itu melaksanakan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal Yang namanya hawa nafsu Memberontak Hawa nafsu yang selalu ada pada kita Dimanapun kita berada Kapanpun itu Dimanapun itu Selalu bersama dengan kita Hawa nafsu ini berontak tidak suka ketika kita mengamalkan amal yang besar, ibadah yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi berdakwah. An-nafsul amara bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan dengan kejelekan akan selalu menggebosi. Atau menggebosi ya, melemahkan semangat. Hmm? Awas. Dakwah, kalau kamu dakwah musuhnya banyak kalau kamu dakwah harus dimusuhi masyarakat kalau kamu dakwah diasingkan masyarakat awas istrimu gak setuju loh cerai kamu sama istri kamu anak-anak kamu nggak sepakat ribut dengan keluarga familimu anetolanmu tanggamu masyarakatmu <clears throat> terus begini ditakut-takut. Ingat, medan dakwah curam. Banyak godaan, rintangan, ujian, tantangan, pengorbanan, perjuangan. Terus dikembosi. Supaya apa? Supaya malas berdakwah. Bahkan supaya berhenti berdakwah. Dari mana itu? Hembusan hawa nafsu. An-nafsul ammarah busuk dari dalam terus mengembus. Bergejolak hebat. Ketemu dengan musuh abadi yang namanya iblis yang juga tidak rela seorang hamba, seorang insan beribadah kepada Allah dengan sebesar-besar. Dua musuh. Yang ketiga, jangan lupa pula para kawan-kawan. Sunnatullah ketetapan Allah pada prinsip dakwah yang dijalankan para anbiya wal mursalin dan para pengikut mereka siapa saja yang menjalankan tarekat dakwah sunnatullah pada mereka Allah azza wa pasti akan memunculkan musuh musuh dakwah bagi dia Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura Demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi musuh musuh dakwah dari kalangan para setan-setan bangsa jin, setan-setan bangsa manusia, satu sama lain saling mewahyukan, saling menyampaikan ucapan-ucapan yang menghebohkan, yang menipu, ucapan-ucapan indah yang menipu. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kamu jadikan untuk masing-masing nabi musuh, musuh dakwah minan mujrimin dari kalangan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Tapi cukuplah Rob kamu sebagai pemberi petunjuk dengan hujjah argumentasi wa dan pembela kamu, pembela dengan pedang dan tombaknya. Ini satu memberitakan sunnatullah. Dakwah ada musuhnya dan yang kedua ada kabar gembira. Para dai, dai ilallah yang ikhlas dalam dakwahnya, yang di atas al-haq dalam dakwahnya pasti menang. Menang dengan hujjah wal bayan. Menang dengan hujjah-hujjahnya, ilmiahnya. Wa kafa bi rabbika hadiya. Allah yang ngasih petunjuk. Ini merupakan hujah wal bayan. Menang dengan pedang dan tombak ketika diperlukan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nasir itu membela kaum muslimin dengan pertolongan pertolongan kemenangan-kemenangan ketika kaum muslimin berjuang dengan senjata mereka. Fajundullah pasukan-pasukan Allah, para duat ilallah, para dai-dai ila Allahumul ghalibun mereka yang nanti akan menang bisayfi wassinat wal hujjati wal bayan menang dengan pedang dan tombak juga menang dengan hujjah dan bayan penjelasan tapi yang kita inginkan ya ikhwan adalah ketetapan Allah untuk dakwah yang mulia ini dakwah ini ada musuh-musuhnya musuh dari kalangan setan bangsa jin dan setan bangsa manusia Setan bangsa manusia meliputi orang-orang kafir, kaum musyrikin, al-yahud wa nasara dan semua musyrikin kaum kaum kafirin yang lain. Setan bangsa manusia meliputi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang menyimpang yang sesat yang berseberangan dengan dakwah yang mulia ini. Meliputi para fusak para fujar, ahlul maksiat, ahli maksiat orang-orang fasik, orang yang fajir yang menghadang maju dakwah ini. Kelop musuh dari dalam hawa nafsu al-ammarah bisu musuh yang halus tidak kelihatan oleh kita setan bangsa jin anak buahnya iblis dan musuh-musuh nyata dari kalangan manusia dari kalangan setan bangsa manusia kaum kufar kaum musyrikin ashabul ahwa'i wal bidah kaum fusak kaum fujar orang-orang yang ahli maksiat barakallahu ini mereka dalam ayat di atas Allah Azza wa Jal tidak semata-mata memberitakan dakwah itu punya musuh tapi Allah juga menyatakan setelah itu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhfal qawli ghurura. Musuh-musuh dakwah tadi enggak diam. Aktif, enggak pasif. Terus gentayangan enggak tidur. Apalagi iblis enggak pernah tidur. Barakallahu fikum. Aktif untuk menebarkan syubhat syahwat, dolalat, inhirafat, semuanya sibuk untuk menyesatkan Bani Adam sibuk untuk menyimpangkan para da'i sibuk untuk menghadang laju dakwahnya para da'i da'i yuhi ba'duhum ila ba'dun zukhrufal qawli hurura syubhatnya mempesona syubhatnya menipu slogannya membuat orang tertarik tapi semua itu menipu kata Allah Azza wa Jalla Berarti bukan semata-mata ada musuh, tapi musuhnya aktif. Musuhnya banyak plus aktif. Apalagi zaman sekarang ini yang namanya musuh-musuh dakwah luar biasa terang-terangan. Kalau dulu masih malu-malu, masih takut-takut, sekarang terang-terangan. Aliyahutuan Nasoro belak-belakan terang-terangan kaum musyrikin terang-terangan dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah terang-terangan kaum sufiyah asy'ariyah maturidiyah belak-belakan terang-terangan <coughs> dan sekarang ini yang cukup kencang lajunya dari kalangan syiah rafilah <coughs> terang-terangan dari kalangan liberalisme terang-terangan semua musuh-musuh agama terang-terangan dalam menyampaikan penyimpangan-penyimpangan mereka. <coughs> Barakallahu fikum. Bahkan bukan semata-mata melemparkan syubhat. Lebih daripada itu, sudah terang-terangan menghadang laju dakwah dengan senjata dan pedang. Siap untuk adu fisik, siap untuk perang melawan al-haq melawan sunnah Rasul alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah azakumullah dikarenakan dakwah yang mulia itu di pundak kita. Kita pun tidak boleh tinggal diam. Maka kita dituntut untuk lebih bersemangat dalam berdakwah. Termotivasi dakwah. Kita harus lebih ikhlas, lebih jujur, dalam cara dakwah. Ilmiah kita, sisi keilmuan kita harus lebih diasah supaya lebih luas ilmunya, lebih mengerti agama Allah Azza wa Jalla. Harus lebih hakim, lebih hikmah dalam cara dakwahnya. Dan tidak kalah penting barakallahu fikum ialah harus adanya ta'awun saling bantu membantu dalam cara dakwah gotong royong dalam cara dakwah masing-masing dengan kemampuannya ini dengan harta ini dengan tahta ini dengan ilmu ini dengan ide dengan nasihat dengan risik paling tidak dengan doa dan yang juga yang yang pentingnya kuasa fikum ialah ada yang tasyawur saling bermusyawarah antar para duat bermusyawarah antar para ikhwah yang mengampu dakwah untuk menyatukan langkah menyatukan visi dan misi menyatukan kalimat untuk berdakwah di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Dan yang paling penting yang akan kita kaji pada asar nanti adalah pentingnya untuk memiliki sifat as-sabru di dakwati ilallah pentingnya kesabaran di dalam melaksanakan laju dakwah ilallah kita persiapan asar barakallahu fikum jam tiga kurang sedikit dan muadzan nanti pada asar langsung bukan maghrib asar langsung diteruskan lagi insyaallah taala pembahasan inti tema kita tentang sabar dalam meniti dakwah salafiyah dakwah sunnah sementara cukup walhamdulillahirabbil alamin tafadhalu hafizakumullah